wal adab. Lanjutan. Ini istilahnya takmilah dari bab yang lalu. Takmilah dari bab yang sebelumnya. Penyempurna. Kalau bab yang lalu apa? Fadlu tauhid wa ma minad dunub. Ini tingkatan lebih. Kelas kelas atasnya Nah, Qala Syekh rahimahullah bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah ghairi hisab. ghairi hisab berarti apa? Bila adab. Itu konsekuensinya. ghairi hisab berarti apa? Bila adab. Ai bila adab. هذا الباب تكميل لباب الذي قبله وتابع له bab ini pelengkap dan pengiring yang menjadi tambahan bagi bab yang sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan hak hak tauhid? Nanti dijelaskan juga oleh beliau rahimahullah. Makna hak hak tauhid itu adalah tasfiyatuhu wa tahdibuhu Ya. membersihkan dan memurnikan tauhid. Sudah sering kita sebutkan, kalau tauhid itu bersih, kalau tauhid itu bersih, sempurna bersihnya itu seperti kain atau kertas yang sangat putih dan seperti cermin yang sangat bening. Tidak ada goresan. Itu kalau sudah betul-betul sempurna bersihnya. Nah, sehingga ketika noda setitik saja itu sudah terasa bagi orang yang memiliki tauhid yang bersih, itu sedikit saja dia melakukan hal yang tidak pantas, walaupun itu mungkin biasa bagi orang lain, itu dia sudah merasakan gelisah, tidak benar, tidak nyaman hatinya, tidak tenang, ya, nah hidupnya. Nah. Nah, nah takhlisuhu jadi atau juga bisa dikatakan manfaat manfaat tauhid yakni takhlisuhu wa tasfiyatuhu wa tahdibuhu. <clears throat> Membersihkan dan memurnikannya dari kotoran syirik. Nah, syirik itu bisa syirik akbar, syirik asgar dan ditambah oleh beliau <clears throat> dari bid'ah dan kemaksiatan. Nah, diterangkan oleh Syekh Muhammad bin yang saya ingin dengan pengertian apa namanya suhu yaitu dengan beberapa beberapa hal. Yang pertama al-ilm. Artinya kita harus memiliki ilmu lebih dahulu tentang lebih dahulu tentang tentang tauhid itu. Kita tahu dulu. Ini sudah kita lewati. Ya, sudah kita lewati penjelasan menjelaskan apa itu tauhid. Nah, kemudian sifat meyakininya. Ya, dan ini sudah kita dapatkan. Menambah kemantapan kita ke ini keyakinan kita kepada untuk berpegang kepada tauhid. Dan yang ketiga, al-inqiyad, tunduk. Nah, <clears throat> ketundukan baru itu bisa membuat kita terdorong untuk membersihkan atau memurnikan tauhid. <clears throat> Qala Syekh Allah, wa qauli ta'ala wa qauli Allah ta'ala inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sungguh Ibrahim itu adalah suatu umat. Umat di sini bermana imam. Umat di sini bermana imam, qudwah, di dalam Al-Quran kata-kata ummah itu punya makna empat. Empat makna. <clears throat> Di sini bermakna imam. Dalam ayat yang lain bisa bermakna muddatul zaman, zaman. Bisa bermakna zaman, waktu. Seperti dalam surat Yusuf, waddakara ba'da ummatin. Ya, waddakara ada ummatin. Ummatin di situ maknanya pada saat atau zaman pada teman Nabi Yusuf yang sama-sama di penjara ketika dia dibebaskan dari penjara wadkurni inda rabbi fa'antahu syaitan zikra rabbih nah, Nabi Yusuf akhirnya apa? di penjara sampai bertahun-tahun setelah terjadi mimpi raja kemudian si pelayan yang bebas ini baru ya Silakan Allah wadzakara ba'da ummatin itu makna zaman. Ummah di dalam ayat yang lain bisa bermakna ta'ifah minan nas. Sekelompok orang seperti dalam surat Qasas. Nah, anak upaya. musibah ayat. Ini ketika Nabi Musa sampai di Ma'ul Madian, di sumur Madian. Ya, wajada ummatan minan nas yasqun. Itu. Kemudian umat sebagai milah agama. Hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Itu milah nah, di sini maknanya qanitan. umat di sini imam. Ya, maknanya i imam. Inna Ibrahim kana ummatan. Ibrahim adalah ummah, imam. Ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Nah, satu ummah. Sifat beliau yang berikut disebutkan oleh Allah di sini qanitan lillah. Qanit dawamut ta'ah. Qanit artinya dawamut ta'ah, ketaatan yang terus-menerus. Nah, tidak pernah putur dalam taatnya. Ya, tidak pernah putur, selalu. Dalam artian putur di sini ya, nah kemudian bermaksiat ya. Kalau misalnya putur dalam artian dia apa namanya di sini dalam keadaan semangat apa namanya kemudian kendur semangatnya di sini tapi dia punya ibadah yang lain itu enggak enggak putur namanya bagaimana dalam riwayat Rasulullah SAW menyatakan likulli amalin syirah setiap amalan itu punya syirah ada masa semangatnya ada masa turun semangatnya walikul syiratin fatrah dan setiap masa-masa ini ada fatrahnya jeda Iya kan? Kadang-kadang kita semangat mengerjakan ini, kadang-kadang muncul tapi nah, lanjutan yang harus kita ingat, faman kana fatratuhu lil sunnah faqad najah. Siapa yang fatrahnya itu kepada sunnah, selamat dia. Kalau tidak, tidak. Artinya ketika dia misalnya menghadapi ibadah ataupun ketaatan yang satu ini mentok, kurang semangat, tapi dia alihkan kepada yang lebih atau mungkin yang sebanding dengan itu. Amalan lain yang juga ketaatan, gitu loh. Dan dalam hal ini tidak ada kata para ulama setelah faraid yang lebih afdal daripada salat ini, Ya, tidak ada amalan yakni nafilatul ibadah setelah faraid yang lebih mulia, yang lebih utama daripada salat ini Hatta lebih dari qiyamul lail. Nah, lebih dari qiyamul lail. Nah, kalau dia bisa memadukan Allah amran lebih apa lagi jadi ya, kalau dia tidak mampu nah tinggal dia pilih ya kalau dia memang punya semangat dua-dua misalnya nggak mampu misal seperti yang di diriwayatkan misal dia ingin sholat malam itu nanti nah takut kebablasan sampai subuh atau yang semisal tinggal dia nah perhatikan keadaan dirinya mungkin dia malam sampai larut malam belajar murojaah, mudzakarah, diskusi, catat, mengulangi. Nah, setelah itu sholat witir, tidur sampai subuh. Bagaimana dipesankan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah dalam Sahih Muslim. Ausani Khalili kata beliau radhiyallahu anhu. Rasulullah berwasiat untuk dia sholat witir sebelum tidur, untuk dia sholat ma namanya sholat duha, untuk dia puasa tiga hari setiap bulan. Nah, dijalankan. Kenapa kata para ulama Abu Hurairah dipesan supaya dia mikir sebelum tidur? Karena Abu Hurairah semangat dalam murojaah belajar. Jadi sampai larut. Sehingga mungkin karena khawatir dia tidak bisa bangun malam, gitu. tahu Rasulullah tahu, diingatkan. Witir, tidur sampai subuh. Hmm. Kalau mereka yang mampu, fawihana wa nikmat. Nah, ya, bagus malah kalau dia memang mampu. Apalagi sekarang sudah banyak mukidah, ini alarm, ya. Nah, jam waker, ya, bisa bangun apa namanya, nah, macam-macam suaranya. Baik. <clears throat> Qanitan lillah hanifan, senantiasa cenderung kepada Allah, mukbilun ilallah. Ya, jauh dari kesyirikan. Jadi jauh dari nah segala sesuatu selain Allah. Walam yakum musyrikin ini diantara sifat beliau. Qanitan lillah hanifan walam yakum minal musyrikin. Ini menunjukkan bahwa beliau sejak dahulu tidak pernah musyrik. Tidak pernah terjerumus dalam perbuatan dalam perkara kesyirikan. Dan begitu memang para anbiya yang dipilih oleh Allah sejak kecilnya jauh dari perkara syirik. Benci kepada yang namanya berhala. Nah, Syahidnya kita di sini mungkin mana? hanifan walam yakun minal minal musyrikin. Beliau kedua dalam hal ilmu, dalam hal perbuatan dan jihad beliau dakwah beliau dan juga subhanallah kesabaran beliau. Ya, kesabaran dan santunnya. Ya, santunnya betul jadi teladan. Lihat bagaimana beliau berdakwah kepada ayahnya sendiri. Nah, kafir, kafir, Tadi dibom sama beliau. Dinasehati dengan cara seorang anak kepada ayah. Luar biasa. Panggilan-panggilan. Ya abati. Lima tahun ma malah yasma'u wa la yughnam yubsir wa la yughni anka syaya. Wa la angka anka min Allah Engkau yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak menyelamatkan kamu sedikit pun, tidak memberi manfaat. Panggilan ya abad, ya abad. Nah, bahkan ketika diusir pun diancam oleh ayahnya, beliau tetap Ta'astaghfirulaka Rabbi innahu kana bi hafiya. Dan itu dilakukan beliau sampai jelas-jelas diingatkan oleh Allah bahwa dia nah, dalam musuh Allah, penghuniat Abu Jahil baru beliau berhenti. Nah, tetap menjadi teladan bagi orang-orang yang setelahnya. Dan juga dalam beberapa ayat yang lain Allah mengingatkan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa walaupun beda agama ini baru beda manhaj tengkar sama abinya musuhan sama abinya mana akhlak seperti ini nah enggak layak nah ya abinya disikapi atau umiknya disikapi kasar hatta musyrik hatta musyrik beda agama bahkan dipaksa dia tetap diperintah oleh Allah Sahib humakid dunia ma'rufah bergaul dengan mereka dengan cara yang baik bayangkan tuntunan Islam ya. nah ini yang diajarkan oleh Rasulullah para sahabat nah datang ibunda Asma ibunya ya ibunya Asma binti Abu Bakar masih musyrik datang ke Madinah Nah, bertanya Asma kepada Rasulullah, boleh saya sambung silaturahmi dengan ibu saya yang musyrik? Boleh. Tidak terus dibunuh. Nah, itu yang akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, Islam. Qala wa qala hum birabbihim la yusyrikun. Dan mereka orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mereka tidak berbuat syirik Orang-orang yang beruntung yang disebutkan dalam ayat sebelumnya, mereka adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Rabb mereka. Nah, Qala an Husain bin Abdurrahman. <clears throat> Qala kuntu inda Sa'id bin Jubair. Husain bin Abdurrahman ini juga tabi'in, siwar. Kuntu inda Sa'id bin Jubair. Ini salah seorang di antara murid senior Abdullah bin Abbas. Nah, imam siqah habkun hujjah rahimahullah dia yang dicari oleh Hajat bin Yusuf tapi setelah berhasil membunuh Sa'id bin Jubair Hajat menyusul karena doa Sa'id bin Jubair dan ya, Sa'id bin Jubair berdoa kepada Allah jangan lagi setelah dia terbunuh ada orang yang mati di tangan Hajat dan terkabul Qala faqala kata Sa'id bin Jubair, "Ayyukum ra'al kawkab alladhi yang al-bariha?" Siapa di antara kamu yang melihat bintang tadi malam, bintang jatuh, meteor? Seperti itulah mungkin ya, bintang berapi. Fakultu ana, kata Husain bin Abdurrahman, saya. Tumma kultu. Kemudian saya katakan, nah, cerita. Ama ini, adapun saya, lam akun fi sholat. Lam akun fi sholat ngadep saya tapi saya tidak dalam keran sholat. Nah, bayangan kita kalau orang sudah misalnya bisa melihat bintang jatuh, biasanya kan larut itu ya, larut jam jam sebelas ataupun jam jam di atas jam satu enam, ya itu terjadi ya seseringnya. Biasanya orang-orang yang bangun malam itu kan kalau kita melihat seperti ini ulama, pikiran kita dia sholat malam. Ternyata dia tidak sholat. Ini juga diantara mereka para ulama nanti dikatakan menunjukkan apa jujurnya mereka. Mereka tidak suka menampakkan sesuatu yang tidak ada pada mereka. Ini istilahnya dalam riwayat apa? Mereka bukan orang-orang yang tasabba'a malam yu'ta. Kenyang tapi bukan dengan yang sesuai yang diberikan orang. Ya, nggak ada diterima, nggak ada menerima sesuatu tapi dia ngaku-ngaku dia dapatkan ini ini. ini. Itu tasabba' malam yu'ta. Dan mereka tidak demikian, jauh dari sifat riya. Maka dia katakan saya tidak salat malam tadi. Nah, makanya saya lihat bintang jatuh. nih Walakin dia tuh. Tapi saya disengat. Digigit binatang berbisa. Qala kata Sa'id bin Jubair, "Fama sana'ta?" Apa yang kamu lakukan? Qultu kata Husain bin Abdurrahman, itu Saya minta diruqyah. Mana irtaqa itu sama dengan istarqa itu. Saya minta diruqyah. Ya, Selain tadi rukyah. Allah kata saya bin Jubair, sama halak sama hamalaka ala dari. Apa yang mendorong kamu minta dirukyah? Apa dalilmu berbuat seperti itu? Apa alasanmu? Apa yang mendorongmu berbuat seperti itu minta dirukyah? Nah, kultu kata Husain bin Rahman hadis. Haddatsanahu Sya'bi Amir bin Surahil haddatsanahu Sya'bi qala wa ma haddatsakum apa yang yani dia sampaikan hadis apa yang dia sampaikan qultu haddatsana an Buraidah bin Al-Husayb ya dia menyampaikan hadis dari Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu an annahu qala kata beliau la ruqyata ini dari Rasulullah ya dalam riwayat yang lain disebutkan dari Rasulullah memang marfu la ruqyata illa min ainin aw humah tidak ada rupiah kecuali dari karena mata, pandangan mata, penyakit ain atau panas yang terkena binatang berbisa. Ain ini karena penyakit yang artinya orang itu dilihatin orang. Ya. Hati-hati. Nah, ini sering jaga dikir masa, dikir soba dan kita masing-masing ketika kita mengagumi anak saudara kita atau sesuatu yang ada di tangan saudara kita, doakan. Tabarakallah, Masya Allah, Subhanallah. Supaya apa? Mana tahu kita nggak tahu mungkin bukan kita yang menyebabkan, tapi tahu-tahu kita menerima apa Kepuasan muji. Wah cantik sekali, bagus sekali. Ternyata jatuh, anaknya sakit gara-gara omongan kita karena nggak jaga tadi. Itu terjadi di zaman para sahabat terjadi demikian. Entah Usaid bin Hudain atau siapa lewat dia sedang mandi, kelihatan badannya putih. Ada seorang sahabat yang lagi lewat, putih sekali badanmu. Masya Allah, kagum gitu. Jatuh sakit. Ngadu pada Rasulullah. Tadi si bulan menyebut seperti ini. Ditegur. Ditegur oleh Rasulullah SAW. Kenapa ada seorang yang ingin membunuh saudaranya? Kenapa dia tidak memuji, mendoakan, Kagum lihat sepeda motornya. Ul tabarakallah. Masya Allah. Ya, puji, doakan. Nah, nah ini <clears throat> disebutkan oleh beliau di sini beberapa hal ini menunjukkan apa? Mereka tidak berbuat sesuatu kecuali karena dalilnya, Ya, nah berbuat sesuatu bertindak itu karena ada dalil. Wa mahadzarna kana ala dzalik. Kamu kok berbuat seperti ini? Ada apa? Kenapa? Apa yang dorong kamu berbuat demikian? Oh, saya enam ayatnya. Ya, tapi apa seperti itu? Artinya, nah, benarkah yang maksud dengan ayat itu demikian? Nah, ini seperti ini juga. Ya, artinya secara umum boleh artinya anam, artinya dibenarkan orang itu beramal dengan dalil, tidak dipuji oleh beliau. Allah kata saya di Jubair, pada asana manintaha ila masane. Alangkah bagusnya orang yang berhenti pada apa yang dia dengar. Artinya dia berbuat ada alasan, ada dalil. Nah, ini dimaksudnya di sini, pada asana manintaha ila masane. Alangkah bagusnya orang yang berbuat sesuatu itu karena dalil. nggak asal ikut-ikutan. Ya. Nah, Walakin ini nah yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair dan yang disampaikan oleh apa namanya Husain bin Abdurrahman itu tidak salah. Ya, sahih dua-duanya sahih. Nanti juga disebutkan dari nah, beliau walakin haddatsana Ibnu Abbas. Tapi kami Ibnu Abbas pernah menyampaikan hadis kepada kami. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayyal umam." Ditunjukkan kepadaku umat-umat dalam mimpi ya. Faraitu nabiyya wa ma'ahu rahab. Aku melihat nabi dan bersama beliau ada beberapa gelintir orang. Rahtun itu dari tiga kalau dari enam satu sampai sembilan lah, nggak sampai sepuluh. Ini rahab. Nah, rahab itu tidak sampai sepuluh ya kurang dari 10 <clears throat> seperti di bawah disebutkan nah nabi pengikutnya cuma 9 nabi itu jawab dengan otaknya sendiri atau dengan perasaannya dengan wah dengan wahyu berarti dibimbing oleh Allah pengikutnya cuma 9 salah nabi itu berarti nah, kalau orang jil bilang salah ini nah wa ma'ahu wan nabi dan aku melihat nabi kata Rasulullah SAW wa ma'ahu rajul wa rajulan pengikutnya cuma dua atau tiga orang satu atau dua orang nah ini rajul wa rajulan tiga orang pengikutnya wan nabi wa laisa ma'ahu ahad dan aku melihat seorang nabi berjalan tanpa pengikut sama sekali masya Allah nabi nggak punya pengikut kalau kita masya Allah yang hadir di sini banyak. Nah, ya, subhanallah. Nah, Nabi tidak punya pengikut. Irrufi ali sawadun azim. Kemudian ditampakkan, diangkat kepadaku, ditunjukkan kepadaku kata Rasulullah SAW bayangan hitam. Yang lihat dari jauh ufuk kan terlihat hitam-hitam banyak. Fadanantu annahum ummati. Aku kira kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu umatku. Fakilali. Lalu dikatakan kepadaku, Hada Musa wa qaumuhu. Itu Musa dan pengikutnya. Bani Israel yang beriman kepada Nabi Musa. Fanadartu. Nah, dalam riwayat yang lain disuruh melihat ke ufuk yang lain. Fanadartu faida sawadun azim. Kemudian aku melihat lagi ternyata ada bayangan hitam lagi. Faqila li lalu dikatakan kepadaku hadihi ummatuk ini ummatmu. Wa ma hum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wal adab di tengah-tengah mereka bersama mereka ada tujuh puluh ribu orang yang masuk surga tanpa hisab wala Tujuh puluh ribu. Nah, summa nahadha fadakhala manzilahu. Kemudian beliau bangkit dan masuk ke rumah. Paling dekat rumah siapa? Rumah Aisyah radhiyallahu anha. Fakhadha nasu fi ulaik. Kemudian para sahabat tenggelam memperbincangkan siapa yang masuk surga nah, tujuh puluh ribu itu yang masuk surga tanpa hisab wal adab. Antusias mereka siapa ya? Siapa yang masuk surga tanpa hisab wal adab ini? Beruntung sekali mereka. Kita kalau sudah dihisab, hisab itu ada hisab yang yasir, ada hisab yang asir. Hisab yang yasir itu sudah buat kita kalau kita baca enam kemarin hadis yang lalu itu sudah membuat kita ketakutan. Itu bin yasira, ya, sahibul bitaqah, sahibul bitaqah yang selamat masuk surga ini itu dibentangkan 99 catatannya, dosa semua. Tapi dengan bitaqah itu dia selamat. Tapi sudah kelihatan dia ketakutan. Nah, nah ini mereka itu hisab yang yasir padahal. Dia cuma ditanya, benar kamu buat ini, buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Tidak punya alasan lagi sudah. Hmm. Kalau dia dusta itu berarti dia dinikos. Menukisah hisab halak. Kalau dia dinikos berbanyak-banyaknya hisabnya bisa binasa, celaka. Artinya apa? Misalnya ini, benar kamu buat seperti ini di malam ini, di hari ini, di tempat ini. Nah, benar kamu lakukan? Oh enggak ya mas, enggak. Enggak benar. Rani bilang kayak gitu dikunci mati mulutnya. Bicara tangan kanannya, kaki kanannya pertama kali. Pak kanannya bicara. Baru kemudian yang lain. Mau kemana lari? Nah, itu yang menukisah hisab halak. Kalau dia di debat, dia berani membantah. Hisab tadi ditanya seperti itu, membantah. Tapi kalau dia orang mukmin, senantiasa bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah ditanya, "Nah, nah, sudah ketakutan sudah." Kalau kita mungkin kalau di sidang seperti itu dan grobios sudah. Keringat dingin, sudah takut pucat. itu di akhirat. Nah, berduaan dengan Allah laisa bainahu wa bainahu terjemahan. Tidak ada penerjemah. yang tidak ada yang bisa menolong kecuali amalan. Ditanya, benar seperti ini. Benar seperti ini. Benar seperti ini. Naam ya Rabbi. Udah. Mau kemana lagi? Tidak bisa ada yang mengelak. Tapi ini hisab yang yasir. Kalau dia betul-betul beriman dan senantinya bertobat kepada Allah, nah, dia tidak dizalimi Bagaimana kata Allah kepada sahibul Inna laka indana Hasan, Datul datul bulamul yaum, ya. Kamu tidak dizalimi hari ini. Diberikan bitaqah. bitaq. Atau dalam yang yang lain, ya. Allah menyatakan inni qad satartu alaika fid dunya wa inni qad ghafartu Sudah diampu diam. Di dunia Allah tutupi dosa-dosa dia. Ketika itu disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, hamba tersebut dalam keadaan sudah ketakutan melihat dosa-dosanya ditunjukkan oleh Allah, tapi dia ya, Yang besar-besar mana? Sampai kemudian dilihat oleh seluruh makhluk, dia sujud. Selamat. Nah, Qala ini para sahabat antusiasnya kepada siapa mereka yang beruntung ini. Fakala ba'duhum sebagian mereka mengatakan fala annahumul ladina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mereka itu yang selama ini menyertai Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah. Wajar ya? Wa qala ba'dhum yang lain mengatakan fala annahumul ladina wulidu fil Islam. Barangkali yang dimaksud mereka itu adalah Nah, yang masih Islam surga tanpa hisab ala adab itu yang lahir di dalam Islam. Wah, masya Allah. Kalian seperti ini kita beruntung sekali ya. Bapak kita Muslim, kakek ibu kita Muslim, nenek kita Muslim, kita pun lahir dalam keadaan Islam. Nah, ya malam yusriku billahi wahat enam saya dan dia mereka tidak menyekutukan Allah dengan apapun nah, itu baru beruntung kalau kita cuma sampai di sini masya Allah tapi ternyata malam yusriku billahi niscaya tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Nah, nah, syirana wa baik syirik akbar maupun syirik kecil. Wadakaru asya, kemudian para sahabat menyebutkan lain, ya, beberapa hal. Fakar alaihim Rasulullah SAW fa'akbaru. Rasulullah keluar menemui para sahabat dan kemudian mereka nah, yang dalam riwayat yang lain ditanyakan, ada apa yang kalian berbincangkan? Nah, mereka menyampaikan Faqala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah berkata, "Humul ladina la yastarhun." Mereka yang masuk surga tanpa hisab wala adab itu adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Tidak minta orang lain, tolong jampi saya, tolong baca-bacain, tolong doain saya. Wala tahun tidak minta dikai. Tahu dikai ya, harap nah, tahu ini. Wala tidak melakukan tiara Saudara, ya lihat burung. Burungnya ke kiri, wah jangan berangkat, nggak jadi, sial nanti. Ya, nanti kalau ke kanan, ayo jalan. Berarti kita ini selamat. Kenapa burungnya ke kanan? Atau dengar suara burung hantu, nggak jadi kita pergi, kenapa? Takut. Atau ngeliat kejadian tengah jalan, masya Allah, motor ada orang tabrakan. Ya pulangnya, kenapa? Sial nanti ada orang tabrakan. Nah, itu tiarah namanya ya. Nah, atau dengar nama orang jelek apa namanya? Apa yang jelek lah. Ya, dengar nama takut pulang. Itu tiara. Nah, mereka yang bertaknab ya, yang masuk surga sampai sebala ada itu tidak punya, ya, tidak melakukan tiara. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini yang menghimpun semuanya. Mereka betul-betul hanya kepada Allah bertawakal. Berserah diri kepada Allah. Nah, Faqama Ukasha bin Mihsan. Berdiri Ukasha bin Mihsan. Faqala dia berkata, "Udu Allah ayya ja'alani minhum." Ya Rasulullah, doakan aku supaya Allah jadikan aku termasuk di kalangan mereka. Ini termasuk yang 70 ribu orang itu tadi masuk surga tanpa hisab wala ada. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Anta minhum." Engkau termasuk. Karena beliau mati syahid, mati syahid. Nah, mati syahid di waktu zaman Sulaihah al-Asadi dibunuh oleh Sulaihah dibunuh oleh Sulaihah al-Asadi nah Sulaihah al-Asadi mengaku diri Nabi murtad dari masuk sahabat masuk Islam zaman Rasulullah kemudian murtad mengaku diri Nabi nah, dihadapi oleh pasukan Abu Bakar al Khalifah Abu Bakar Siddiq termasuk dalamnya Ukasha bin Misan berhasil mengejar ya berhasil mengejar tapi memang ini Sulaihah terkenal jagoan kalah dua orang sahabat mati di tangannya. Di zaman Umar, nah sebelum itu dia setelah itu dia masuk Islam lagi. Masuk Islam lagi dan di zaman Umar ditegur oleh Umar bin Khattab. Nah, ditegur, kamu sudah membunuh sahabat Rasulullah. Ya, murtad membunuh sahabat Rasulullah lagi orang mulia. Jawaban Kulaihah enak. Allah muliakan dia lewat tanganku, tapi Allah tidak menghinakan aku. Kenapa? Masuk Islam lah, masuk Islam lagi dan tetap predikatnya sebagai sahabat. Qala anta minhum summa qama rajulun akhar. Kemudian berdiri salah seorang sahabat yang lain atau seorang yang lain. Faqala ud'ullah yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah supaya aku termasuk dari kalangan mereka. Faqala sabaqaka biha Mukasha. Kamu sudah didahului oleh Mukasha. Ini diantara watak halus dan nah sikap perilaku Rasulullah yang baik yang sangat santun, tidak ingin menyinggung. Udah nggak usah. Nah, melarang, tapi beliau mengalihkan. Kamu sudah didahului untuk menyetop yang lain. Ya, takrif istilahnya dari Rasulullah. Nah, di sini disebutkan nanti kita baca penjelasannya pada nah, besok insyaallah. Hmm, oleh Syekh. Nanti yang jelas beberapa hal yang tadi disebutkan oleh beliau apa dalam hadis ini tadi. Nah, penting untuk kita membiasakan diri bahwa kita melakukan sesuatu mengucapkan sesuatu ada dalilnya ya nah, itu yang penting nah, kalau misalnya dari Al-Quran benar nggak seperti itu yang dipahami oleh para salaf ada nggak karena ini Al-Quran itu dijelaskan oleh Sunnah ya bagaimana para sahabat menyikapinya nah menerapkannya wallahu a'lam bishawab nah, baik laura mudah kita insya Allah diberi panjang umur membaca keterangan dari Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala